Bagaimana membantah syubhat bahwa menyampaikan tahdiran Syekh Rabi terkait Rakatul Qarnain secara terang-terangan di majlis adalah bid'ah? Apakah orang mau tobat harus dibantu bukan malah terus dibicarakan? Perkaranya adalah kita melihat keselamatan umat. Ini syubhat persis syubhatnya Ruhaili, rohaili, Ruhaili yang dibantah oleh Syekh Rabi membantu orang yang ditahdir itu supaya mau taubat. Maka hendaklah kita bersikap dengan begini dengan begitu kita menutupinya kita mengenal muhim persis seperti yang dikatakan oleh mereka di Indonesia. Jawabannya dari Syekh Rabi, ya. kita berharap ya, kalau dia mau taubat. Ya. Kita berharap kalau orang tersebut mau jadi baik dan sebagainya. Tetapi kita berharap juga bahwa umat ini selamat. Berapa orang umat? Satu atau dua. Sepuluh atau dua puluh. Seratus atau dua ratus. Ribuan umat. Kata Syekh Rabi, apakah kamu memikirkan satu orang tapi nggak memikirkan ribuan umat? Ini cerdasnya para ulama. Jeli pandangannya. Satu, apakah kalian mementingkan yang satu orang tapi melupakan sekian banyak umat? Pengen dia selamat, pengen dia selamat. Lah pengen yang lain selamat enggak? Kalau engkau mendekat mereka akan tertipu. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka yang celaka, sekian banyak orang. Maka kepentingan umat yang lebih banyak itu lebih dipentingkan daripada kepentingan satu orang. Alasan kedua, bahwa orang yang terfitnah dengan bid'ah biasanya sulit untuk berubah. Inna Allah sahib al bid'ah li taubah. Allah menghalangi sahib al bid'ah dari taubat. Dan juga seperti berita khawarij Rasulullah menyatakan bahwa yakhruju min ad-din kama yakhruju sahmu min ramiyah thumma la ya'udun kemudian tidak kembali lagi selama-lamanya yang mulia Apa maknanya? Hampir-hampir enggak kembali. Kata para ulama, akhirul hadis asyaddu alaina min awali. Sungguh akhir hadis ini lebih dahsyat daripada awalnya. Kalau saja awalnya dikatakan menyimpang keluar dari Islam, tetapi masih ada harapan balik, masih kecil, ternyata layak ya'udun, tidak akan kembali. Demikian pula dalam beberapa hadis-hadis lain bahwasanya kalau seseorang mengadakan kebid'ahan, tidak ada kaumun bid'atan, kalau satu kaum mengadakan kebid'ahan, nuzi'a minhu sunnah, dicabut dari mereka sunnah, thumma la yu'iduha ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak dikembalikan sampai hari kiamat. Ini juga sama, menunjukkan sulitnya untuk balik. Sulitnya untuk balik. Maka harapan kalian kepadanya tetap ada. Tetapi yang lebih, lebih, lebih kita harapkan selamatnya umat dari pemikiran dia. Ini mudah-mudahan jadi jawaban buat sahabat tadi. Apalagi dikatakan bid'ah. Kenapa bid'ah? Orang yang peringatkan sesuatu bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa kaum muslimin itu sunnah bukan bid'ah. Hanya saja tentunya kita tahu keadaannya, porsinya, siapa yang dihadapinya, ya otomatis. Lagian kita nggak selalu bicara tentang dia. Alhamdulillah alamin. Tidak besar-besar amat. Nah,